ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين Jemaah Majlis Ta'lim Rahimahullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Kita telah menunaikan kewajiban kita yaitu salat maghrib berjamaah dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan salat isya berjamaah sebagaimana kebiasaan yang pada mahad antara maghrib dan isya kita mengisinya dengan majlis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangi masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita baik itu sholat maupun mendengarkan masjid menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernilai ibadah. Hadirin jemaah majelis taklim Allah Insyaallah kembali akan saya melanjutkan pengajian hadis saya sudah sampaikan di pertemuan tiga pekan yang lalu. Kita akan mengkaji sama-sama mengkaji hadis beserta eh, penjabarannya atau syarahnya yang disyarah oleh ahlinya standar pada kutubun tis'ah kitab hadis yang sembilan saya sudah sebutkan satu persatu tidak perlu saya ulang. Maka pembahasan ini sengaja saya pilih simpel saja, tidak mengurangi ruh atau tujuan daripada hakikat hadis itu sebenarnya tidak mengulang-ulang, tapi poin-poin penting ya yang sesuai dengan makna hadis tersebut atau kandungan hadis yang telah disyarat oleh para ulama. Kalau boleh saya bisa diingatkan kemarin terakhir apa yang saya sudah sampaikan. Ada yang ingat? Ada yang bisa bantu saya mengingatkan ya. dua pekan yang lalu kita telah membahas ya, hadis yaitu apa tentang nah, tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak disucikan dan tidak diberikan rahmat atau kasih sayang Allah SWT yaitu apa orang yang Ustaz Muslim, Manan dan orang yang bersumpah palsu an al fil bin hajil kadhib yaitu yang ketiga, yang pertama yaitu orang yang memanjangkan kelana di bawah mata kaki, yang kedua mengungkit-ungkit pemberian anak, yang ketiga yaitu orang yang bersumpah palsu ya di dalam e, perdagangan atau perniagaan perniagaannya. Ya. Nah, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin, Uqbah bin Amir. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Akhir ini. Derajat hadisnya hasan, setingkat di bawah hadis sahih. Tetapi layak untuk kita akhirnya bisa menjadikan hujah atau sandaran. Ya. Uqbah bin Amir ini merupakan sahabat dari Mekah. Ya, sahabat Mekah yang berhijrah ke Madinah. Artinya beliau dari generasi muhajir. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini terkenal juga salah satu di antara dua jagoan pemanah ulung. Kalau sekarang apa pemanah ulung? Eh, sniper. Ya, yang pertama yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua yaitu Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Dan Uqbah bin Amir ini juga terkenal dia mempunyai suara yang sangat merdu. Sehingga Umar bin Khattab pernah meminta Uqbah bin Amir ini untuk membacakan Quran kepada Khalifah Umar bin Khattab sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab menangis dan seduh-seduh mendengar merdunya bacaan Quran daripada tumpah di mana. Sama pula ketika Rasulullah meminta untuk Ibnu Mas'ud membacakan Quran kepada Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir ini juga sahabat ahlu sufah. Ahlu sufah. Artinya dia sama dengan Abdurrahman bin Sahab. Siapa Abdurrahman bin Sahab? Abu Hurairah. Namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sa'ad. Ad-Dawsi. <clears throat> Uqbah bin Amir ini ahli surga. Hari-harinya dia hidup banyak belajar, yang mengkaji, mengumpulkan hadis, ya mengumpulkan ayat-ayat Quran. Ayat Uqbah bin Amir. Ya. Nah, hadis yang akan kita bahas ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Ya. Apa bunyi itu? Di mana Uqbah bin Amir ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa pertanyaan Uqbah bin Amir? Pertanyaannya sepotong. Ya. Pertanyaannya, mana jatah? ya Rasulullah? Mana jata ya Rasulullah? Artinya, apa itu keselamatan? Ya, Najah dengan najah dijelaskan kalau najah keberhasilan, najah tak mampu selamat. Mana jata ya Rasulullah? Apa itu keselamatan? Ya. Maknanya, bagaimana untuk bisa selamat wahai Rasulullah daripada api neraka? Itu arah pertanyaan daripada Ubbah Amir. Dia bertanya selamat, tentunya selamat dari siksa api neraka. Mana jasa ya. Bagaimana untuk bisa selamat wahai Rasulullah SAW? Ya. Tentang selamat dari api neraka ini, semua manusia mukmin muslim banyak berdoa untuk minta dijauhkan dari api neraka. Di antaranya apa doanya? Ya, ada doa yang panjang itu, yang di ujung-ujungnya itu ada kalimat wan najata minan nar wal afwa indal kita. Ya. Minta diselamatkan daripada api neraka. Ya. Nah, doanya sudah gitu. Berdoa sudah. Sekarang perlu doa itu diiringi dengan amal. Ya. Maka tepat sekali apa yang ditanyakan oleh Ustaz bin Amir. Apa yang bisa membuat seorang itu selamat daripada akhirat? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Yang pertama, kata Rasulullah, Amsik alaika isanak. Amsik alaika isanak. Genggamlah lidahmu Amin alaika lisan. Suruh menggenggam. Bukan menyentuh. Amin menyentuh. Ya. Ini bukan disuruh menyentuh, bukan pula disuruh memegang. Tetapi memegang dengan kuat. Menggenggam. Amsik alaika lisan. Kalau ular, ular itu bisa ditaklukkan apanya yang dipegang? Kepalanya. Iya kan? Nah, kepalanya ini untuk bisa kita taklukkan, kita sentuh atau kita apa? Cekal, kita tenggang. Kalau kita sentuh bisa nggak kita juga saya? Atau kita pegang saja begini? Nggak bisa. Maka dia harus kita cekal. Nah makna hadis ini dijelaskan bahwa kuasailah lidahmu Ular itu kalau sekedar dipegang saja, disentuh, kita nggak bisa menguasai. Tapi kalau kita genggam dia, kita bisa menguasai dia. Nah hadis ini, kalimat yang dipakai itu bukan amsi, sentuhlah, tapi amsi, pegang dengan kuat kuat, genggam lidahmu. Maknanya kuasailah lidahmu. Nah, ini yang pertama, amsi lidah. Kuasailah lidahmu. Nah, ini Inilah yang pertama yang perlu kita renungkan. Jadi insya Allah banyak hadis-hadis ini ke depan yang akan kita bicarakan banyak berkenaan dengan masalah akhlak. Karena kita pertemuan-pertemuan yang dulu banyak sudah bicara masalah akidah. Ya. Akidah kuat, ibadah kuat, tak ada akhlak, nah, maka ini tidak benar. Justru Rasulullah itu dikagumi musuh-musuhnya karena akhlak. Ya, ini penting. Nah, maka kembali kepada hadis ini, pesan pertama Rasulullah untuk bisa selamat dari neraka, genggam lidahmu, kuasai lidahmu. Nah ini, hari ini perkara ini menjadi perkara yang kadang-kadang diajukan Jaga lidahmu, kuasai lidahmu. Banyak orang bisa menjaga sholatnya untuk tidak terlambat. Menjaga ibadah-ibadahnya. Tapi kadang-kadang untuk menjaga lidah, sulit. Menjaga alisa itu sulit. Ya, Kalau kita mau buka hadis-hadis tentang lisan ini, banyak sekali. Eh, tapi bukan tempatnya untuk kita bicara fokus tentang satu masalah. Ya. Jaga kuasai lidahmu. Ya. Banyak orang rajin ibadah, rajin sholat seperti hadis yang sudah saya sampaikan ini. Mampu dia kuat ibadah, tapi tak, tak mampu menjaga lidah. Sebagainya seorang mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ibn Abulana, Tantatuhun Nahar, Watasuhun Lain. Ada seorang wanita, wanita ini puasanya rajin siang hari, rajin tiap tiap mulai malam hari. Watasi jiranaha benar. tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Apa kata Rasulullah? la khairu fiha tidak ada kebaikan pada wanita ini wahia min ahli nar dan dia itu penghuni neraka rajin puasa sunnahnya rajin salat malamnya tapi lisannya suka menyakiti tetangganya la khairu fiha terus tidak ada kebaikan wanita ini wahia min ahli nar dan dia itu penghuni neraka Alhamdulillah ini yang perlu kita renungkan. Ya, amsid alaihi lisan. Jaga lisan. Dari apa menjaga lidah paling tidak sedikitnya yang bisa saya sampaikan pertama dari komentar-komentar yang tidak perlu. Dari komentar-komentar yang tidak perlu karena semua yang kita lihat itu tidak wajib, tidak mesti untuk kita komentari. Semua yang kita lihat itu tidak perlu, eh, tidak mesti, tidak wajib untuk kita komentari. Tapi kadang-kadang manusia semua yang dilihat dikomentari. Kadang apa ada keperluan yang betul-betul dianggap komentar. Ya. Adanya komentar-komentar ini karena apa yang di, dilihat. Maka tidak semua yang dilihat itu harus dikomentari. Bisa-bisa kalau selalu, selalu memberikan komentar, salah mengomentari, jatuhnya kepada dosa. Ya. Tidak semua yang dilihat itu harus kita komentari. Nah kadang-kadang komentar-komentar ini keluar, melihat sesuatu, memberikan komentar ya, dari apa yang dilihat. Maka sebetulnya kata-kata itu, kata-kata itu adanya di dalam hati, bukan di lidah. Kata-kata itu adanya di dalam hati, bukan di lidah. Kalau kata-kata itu adanya di lidah, di lidah, nggak sah sholatnya orang bisu. Tidak sah juga akad nikahnya orang bisu. Innal kalama la fi fuadi wa inna ma ju'ila lisani 'ala al-fuadi dalila. Ini bukan hadis dan ayat. Sesungguhnya kata-kata itu adanya di dalam hati. Lalu Allah menciptakan lidah atau lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi yang pertama harus kita jaga lidah dari apa? Memberikan komentar-komentar yang tidak perlu. Salah memberikan komentar dosa. Nah, ini perkara lidah. Ada juga Umar bin Khattab memperingatkan, ya, Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasura junubuhu wa man kasura junubuhu fannaru aula Siapa yang banyak cakapnya, banyak bicara pasti banyak salah. Siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya neraka lebih pantas. Kata siapa kata Umar bin Khattab. Ah ini ini harus kita renungkan. Bahkan hati-hati, pantas Rasulullah ya. Pertama untuk selamat ya Jaga lidah, kuasai lidah. Ya, kuasai kuasai lidah. Itu yang pertama. Jadi kalau ini tidak bisa kita kuasai, banyak musibah akan terjadi. Maka kata Rasulullah, atas lisan di lisan, keselamatan manusia itu terletak di lidahnya. Ya. Nah, ini yang pertama, amsik alaika di sana. Kuasailah lidahmu Pertama, dari hal yang tidak bermanfaat untuk memberikan komentar. Yang kedua, dari riba. Kita sudah tahu riba, membicarakan aib orang lain di saat orangnya tidak bisa dapat Yang kalau dia mendengar, dia tidak suka. Dari riba. Ya. Yang ketiga, dari apa yang disebut namimah. Apa namimah? Namimah adu domba. Bahasa yang muda yang tidak umum adu domba. Dia mendengar sesuatu kata-kata dari si Tulan, dia dengar, disampaikan kepada si A berbicara kepada dirinya, dia sampaikan kepada si B. Ya. Eh, dari saya kailah semua kan? Enggak mikir tidak kita. Oh, dah. Dari ingat saya? Contohnya, Bapak. Nah, ini ramimah ini. Ya, Namimah membawa omongan orang untuk disampaikan kepada orang lain. Ya. Rasulullah SAW pernah melewati kuburan bersama para sahabat-sahabatnya berjalan melalui kuburan makam. Kemudian kata Rasulullah, yu'alla yu'adzibani. Dua makam ini saya mendengar penghuninya sedang diazab. Wa ma yu'adzibani bikabir. bikabir. Dua-duanya diazab bukan karena sesuatu yang besar Tetapi apa? Salah satu di antara dua penghuni kubur yang diazab itu kata Rasulullah, yang si bin namimah. Dia berjalan dengan namimah. Artinya apa? Dia suka membawa omongan orang untuk sampaikan ke sini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Ini yang si bin namimah. Maka hati-hati. Ini perkara kecil tapi punya dampak besar. Ya, ini dampak besar. Jadi yang pertama untuk selamat daripada neraka itu amsik alaika bisanak. Ya, genggam atau kuasai lidahmu. Yang pertama. Paling tidak dari tiga hal. Yang kedua, falyasaka baituk. Falyasaka baituka. Falyasak, falyasaka baituka. Apa maknanya? lapangkanlah rumahmu. Nah ini. Lapangkanlah rumahmu. Nah kalau kita hanya memahami dengan arti apa adanya sesuai dengan arti bahasa saja, maka kita bisa salah paham. Oh kata hadis itu disuruh melapangkan rumah. Saya mau bangun rumah, berarti ukurannya harus besar. 20 kali 30. Bukan itu maksudnya. Maka untuk memahami ini, ya kita harus tahu apa penjelasan dari pensarah hadis. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa fal yasaka baituk buatlah dirimu itu merasa nyaman atau betah tinggal di rumah. Buatlah dirimu itu merasa nyaman atau betah tinggal di rumah. Mengapa? Karena di luar rumah itu banyak dosa. Di luar rumah itu banyak dosa. Banyak maksiat. Apalagi di zaman kita hidup ini. Melangkah dua, dua tiga langkah ketemu dosa. Ya, maka pesan Rasulullah, akal baik. Lapangkan rumah. Maknanya kata bentara ini, Buatlah dirimu, keluargamu nyaman untuk tinggal di rumah. Betah tinggal di rumah. Ya. Bagaimana untuk bisa betah tinggal di rumah. Yang kalau kita keluar rumah itu banyak dosanya. Lantas bagaimana untuk bisa betah di rumah? Maka bagaimana seorang keluarga itu satu keluarga suami istri paling tidak sedikitnya keluarga suami istri anak ya. bisa menjalin komunikasi antara suami istri ya baik dalam jalinan hubungan keseharian kalau suami istri paling tidak hubungannya tidak bagus, besar kemungkinan suami ataupun lebih, eh, istri lebih-lebih suami tidak betah di rumah. Dia masuk rumah, rasanya seperti masuk ke dalam neraka. Masuk rumah sempit dadanya. Ya, masuk rumah sempit dadanya. Maka ada ungkapan mubdaiti ini. Ini bukan hadis ya. Ini ungkapan dari para ahli hikmah baik tidak rumahku adalah surga. Bagaimana kita menciptakan itu? Nah paling tidak ya bagaimana ada jalinan yang baik antara keluarga itu sehingga merasa harmonis ya, merasa senang ya bertemu di antara keluarga suami istri ya. Baik komunikasi Kalau sudah salah satunya rusak maka besar kemungkinan masuk rumah itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya dia lebih senang berada di luar rumah. Dan kenyataan pada hari ini banyak. Sebabnya mungkin bukan karena itu saja, karena dua-duanya sibuk. Ya, dua-duanya tidak berada di rumah. Ya, sehingga nyari nyaris kehidupan di kota pada hari ini masuk rumah hanya untuk tidur. Kalau rumah hanya untuk tidur, apa beda apa bedanya rumah dengan hotel? Masuk rumah hanya untuk makan. Apa bedanya rumah dengan restoran? Ya, apa bedanya? Gitu. Nah, ini banyak terjadi. Maka untuk bagaimana kita merasa nyaman berada di rumah, harus ada komunikasi yang baik dengan keluarga itu, suami istri itu harus ada komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya untuk kita bisa merasa betah di rumah, jadikan rumah kita ini bercahaya. Dengan apa? Dengan Quran, dengan zikrullah. Ya, dengan bacaan Quran kita, dengan zikir kita. Ya maaf maaf pada hari ini banyak orang ya naudzubillah. Banyak orang yang hampir dalam hari itu lisannya tidak pernah mengucap zikir. Paling zikirnya kalau ada sesuatu yang jatuh. Innalillah atau sepintas astagfirullahaladzim ah, lebih-lebih lagi jatuh ke dalam itu, itu bukan zikir ya Jarang orang itu berzikir, apalagi sebetul sebetulnya Nabi kita mencontohkan ada yang disebut zikir yaumiyah. Nah, maka mestinya maaf-maaf aktivis seboleh-boleh kalau bisa amalkan zikir yang diamalkan Rasulullah. Ya, apa yang disebut al-mahdurat itu dan buku. Itu benteng. Zikir itu benteng. Benteng yang kokoh. Ya, ala lain dan tatma'innal kulu Karena dengan berzikir itu jiwa merasa Rumah yang di dalamnya zikir selalu digalakkan, zikir selalu diamalkan, selalu ada ketenangan. Nah ketika kita sudah merasa tenang, nyaman kita tinggal di rumah. Artinya untuk keluar rumah itu ya berkurang. Otomatis mata, ini telinga, hati kita berkurang untuk melihat kejahatan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka itulah pesan Nabi, ya, fal saya itu Lapangkanlah rumah ini. Maknanya kata Imam Nawawi, jadikan engkau merasa nyaman betah di rumah. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, untuk bisa selamat daripada neraka, yang ketiga, wabki ala kodi atik. Ya, ala kodi atik. Apa itu? Tangisilah dosa-dosamu. <clears throat> Wabki ala sofiati. Tangisilah dosa-dosamu. Semua kita ini. Gak ada yang gak punya dosa. Tinggal kadarnya saja. Semua kita yang hidup ini. Semuanya ada dosa. Al-insanu akan mukhafa manusia. Ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa dosa itu manusia. Selama kita masih statusnya manusia bukan malaikat mesti ada dosa. Maka pesan Rasulullah yang ketiga untuk bisa selamat dari neraka, waqti ala khati'ati, tangisilah dosa-dosa. Nah, maaf, maaf, nauzubillah min dari, Sadar kita bahwa kita tidak bisa pernah luput dari dosa. Ada orang berdosa wajar karena dia statusnya masih manusia. Ya, orang berdosa, eh, kemudian dia sadar dia berdosa, kemudian dia beristighfar. Nah, ini wajar. Tapi yang nggak wajar ini ada orang berdosa, hidupnya tiap hari dihiasi dengan dosa, tidak pernah merasa sedang berbuat dosa. Ini musibah besar. Berdosa tiap hari mengerjakan dosa, tapi dia tidak merasa sedang berbuat dosa ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat sekaligus pembantu Nabi yang pernah membantu Rasulullah 10 tahun ya Anas bin Malik itu ketika dia ini ditakdirkan hidup karena pernah didoakan oleh Rasulullah untuk dimintakan banyak harta dan panjang umur sehingga Anas bin Malik itu meninggal umur 103 tahun meninggalkan cucu lebih kurang 100 orang saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu <coughs> ya. Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini mengatakan ketika hidup di zamannya setelah wafatnya Nabi tentunya karena umurnya panjang. Kata Anas bin Malik dahulu ketika di awal di generasi awal mula-mula Islam itu salah seorang di antara kami melakukan dosa kecil. Dia melihat dosa kecil itu ibarat kalau dia melakukannya seperti seolah-olah dia akan tertimpa gunung gunung itu akan menimpa dirinya. Ya. Salah seorang di antara kami melakukan dosa kecil, dia melihat seolah-olah gunung itu akan menimpa dirinya. Tetapi sekarang kata Anas bin Malik, seseorang itu melakukan dosa-dosa bahkan bukan kecil dosa besar. Tetapi kata Anas bin Malik, seolah-olah lalat itu nempel di hidungnya, dia kebas begini saja sudah Itu di zamannya Anas bin Malik. Ya. Dan hari ini orang mengerjakan dosa bukan dengan menyesal, bukan dengan menangis, sambil tertawa. Mengerjakan dosa, berbuat dosa tidak dengan penyesalan, sambil tertawa. bila ini musibah. Ya. ya. Maka benar Rasulullah mengingatkan ya. Wabki ala khati'atit tani silah dosa-dosa kalaulah sebaik-baik manusia yang dia itu kekasihnya Allah. Surga itu haram dimasuki oleh manusia lain sebelum dirinya masuk yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, kalau engkau pernah mengetahui seperti yang aku ketahui, pasti kamu lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Kalau kau pernah tahu seperti yang aku tahu, engkau lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Jadi menangis ini satu amal yang soleh, ikhwan sekalian. Ya. Para nabi dan para salafus soleh banyak menangis hari-harinya. Ya. Hari-harinya banyak diisi dengan tangisan. Begitu juga sahabat-sahabat asal mendengar ayat-ayat menangis dia menangis. Surga dijamin. Ya. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz cicitnya Khalifah Umar, Umar Abdul Aziz. Itu orang-orang yang hidup semasanya melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pada dua pelupuk matanya itu ada garis hitam. Ada garis hitam memanjang. Karena banyaknya menangis.